Bintang bisa diambil ilmunya yang halal yaitu untuk mengetahui waktu musim kemudian arah arah kiblat arah ke barat ke timur itu hanya dua itu maka siapa yang mengambil manfaat dari ilmu berbintangan di luar yang dua itu, maka dia telah mengambil hal yang haram. Bahkan terancam syirik. Terancam syirik. Yaitu ilmu perbintangan yang dihubungkan dengan nasib manusia, yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian di muka bumi, maka ilmu seperti ini ilmu yang haram. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua ilmu itu uh, halal, tidak semua ilmu itu baik. Ada ilmu yang haram, di antaranya ilmu sihir. Oleh karena itu nanti ada pembahasan, bolehkah melawan sihir dengan sihir pula? menolak sihir dengan sihir pula, maka di sini jumhur ulama mengatakan tidak boleh haram. Karena eh, tidak boleh belajar sihir. Bagaimana akan melawan dengan sihir kalau tidak belajar sihir? Sementara belajar sihir itu faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada Barang siapa yang mengambil ilmu sebagian ilmu dari perbintangan maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir zada ma zada semakin bertambah ilmunya semakin bertambah sihirnya yang dimaksud sihir di sini ma huwa a'ammu min as-sihri al-ma'ruf. Sihir makna sihir yang lebih umum dari sihir yang telah dikenal. Ya. Yeah. Uh, karena tidak semua sihir uh, haram menurut kaidah bahasa. Sebentar lagi akan dijelaskan oleh beliau. لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها Karena ini beristidlal, mengambil dalil, mengambil kesimpulan dari hal-hal yang tersembunyi. Yang itu bukan merupakan hakikat. Mengetahui nasib seseorang dengan melihat garis tangannya, mengetahui apa yang akan terjadi sebulan kemudian dengan melihat bintang-bintang yang di langit dan seterusnya ini merupakan sesuatu yang makufia sababuhu sesuatu yang tidak jelas sebabnya ya mengetahui dagangan hari ini dagangan laris atau tidak uh, dilihat dari cuaca terang apa hujan ini kelihatan. Ini kelihatan. Diperkirakan oh, penjualan berkurang karena dari pagi hujan terus. Misalnya, ini bukan sihir ucapan seperti ini. Ya. Karena itu sebab. Dan saya kira kita tidak tidak tidak, tidak perlu belajar. Ya. Tidak perlu dikasih tahu kalau begini akibatnya ini, kalau begini akibatnya ini, ya. Saya kira anak kecil juga tahu. Apa hubungannya hujan dengan dagangan tidak laris? Jelas. Ya, apa hubungannya tempat sepi dengan dagangan tidak laris? Jelas. Tapi sihir tidak ada hubungannya. Ya. Bukan menjadi penyebab dan diyakini sebagai sebab. Ya. Karena melihat uh, orang uh, telanjang maka dagangannya menjadi akan menjadi tidak laku. Ini kan nggak ada hubungannya. Ya, keyakinan-keyakinan seperti ini uh, ada. Kama anna sihara la haqiqata lahu. Sebagaimana sihir itu kan tidak ada hakikatnya. Nabi Musa mundur-mundur melihat ular-ular kecil. Apakah itu hakikatnya ular-ular kecil? Bukan. Hakikatnya itu adalah tambang. Tambang tali. Hakikatnya adalah tali. Membohongi pandangan mata manusia. Tali terlihat seolah menjadi ular. Sihir. La hakikota lahu. Tidak ada hakikatnya. Itulah sihir. Fasihru la yuqallibul Maka sihir tidak merubah sesuatu. Tidak membalikkan sesuatu. Ya. Hanya membohongi saja. Tambang tetap tambang. Kerikil tetap kerikil. Daun tetap daun. Tapi membohongi pandangan mata manusia. Daun uh, terlihat seperti uang. Kertas terlihat seperti uang. Ya. Maka ketika dibawa pulang jadi daun lagi, jadi kertas lagi. Ya. Itulah sihir. Kelihatan dia bisa berjalan di depan dukunnya. Pulang lumpuh lagi. Itulah sihir dan sihir itu cepat. Ya, sihir itu cepat. Begitu ada orang serupan ditang dia, diteriakin, langsung hilang, langsung sadar. Ya. Beda dengan baca Al-Quran pelan, pelan, pelan. Tapi kesananya insya Allah ada hakikatnya. Kalau dengan sihir itu maka e, seketika sembuh nanti datang lagi, datang lagi. Gitu. Lakinnahu yumawihu, yumawihu. E, bohong ya membohongi pandangan mata manusia. Wa hakadha ikhtilafun nujumi la tataghayyaru biha al-ahwa. Begitu juga keadaan bintang-bintang yang bermacam-macam itu tidak ada hubungannya dengan keadaan manusia di muka bumi. Nasib, kehidupan, kematian tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya waktu sekali lagi dan arah karena nampak bulan e, bintang anu, maka akan mu, datang musim anu. Nampak bintang ini, datang musim semi dan seterusnya. Ini e, benar, ini boleh. Terakhir beliau membahas zada ma zada. <clears throat> bertambah apabila hakikatnya bertambah. Bertambah dosanya kalau sihirnya bertambah. Dan seperti ini merupakan kaidah. Kullama zada syu'batin min ta'allumin nujum izdada syu'batun minas sihr Setiap kali bertambah bagian ilmu nujumnya, maka bertambah pula sihirnya. Berarti sihir itu bertingkat. Nah, sihir yang luar biasa adalah sihirnya Dajjal. Ini sihir yang luar biasa Ya. Sihir sehingga ada dua setan yang datang kepada anak muda seolah menjadi ayah ibunya yang sudah mati. Ini salah satu contoh dahsyatnya uh, sihirnya Dajjal. Ya. وجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته kaidah bahwa segala sesuatu ketika ada bagian yang bertambah maka sesuatu itu menjadi bertambah. Kita tahu bahwa kekufuran bertingkat. Ya. Eh, apa melakukan kemaksiatan bagian dari kekufuran, berzina misalnya. Ya, membunuh lebih besar lagi. Ya, Eh, membunuh orang tuanya atau membunuh anaknya lebih besar lagi. Ya. Yeah. Begitu juga uh, saum, puasa, bagian dari keimanan. Ya. Yeah. Salat lebih besar lagi bagiannya. Ya. Yeah. Kullama zada uh, yazdadu bisyadatihi Terakhir, wajhu munasabatil hadithi li turjumatil muallif. Hubungan antara hadis di atas dengan judul yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anna min anwa'is sihri bahwa di antara macam-macam sihir adalah ta'allumun nujumi liyastadilla biha 'ala al-hawadithil ardiyyah. Mempelajari ilmu nujum perbintangan untuk mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi. Ini salah satu jenis sihir. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند hadis di atas walaupun secara sanad dhaif lakin min haitsul ma'na sahih secara makna sahih. Banyak sekali hadis yang oh, dhaif sanatnya tetapi secara matan uh, sahih. Kenapa? Tashadulahu an-nususul ukhra. Disaksikan, dikuatkan oleh nas-nas hadis yang lain. Ya, syahid istilahnya atau mutaba'ah. Maka jika sebuah hadis daif kemudian datang hadis lain yang sahih yang semakna maka hadis daif tadi uh, bisa uh, naik derajatnya menjadi hasan baik hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi. Ya, kita lanjutkan. Beliau membawakan hadis berikutnya riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Wa nasai min hadis Abi Hurairah. Uh, riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah man aqada uqdatan barang siapa yang membikin uqad uqad atau uqda itu ikatan ya maka akidah itu ikatan kita ini seakidah yang dimaksud kita ini diikat diikat sehingga kita ini satu sama meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, meyakini bahwa surga neraka hak, meyakini bahwa uh, siksa kubur hak, ini akidah yang mengikat kita semua. Maka jika ikatan ini pudar, maka tidak ada persatuan lagi. Tidak ada ikatan persatuan lagi. Saya meyakini siksa kubur itu ada, antum ya, tidak meyakini, ya, antum meyakini siksa kubur tidak ada, bagaimana bisa bersatu? Tidak ada ikatannya. Ya. Saya meyakini Allah bersemayam di ars, Antum meyakini Allah ada di mana-mana, tidak di satu tempat yaitu ars. Bagaimana? Ini nggak ada ikatan. Ya. Maka 13 tahun Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam mengikat kaum muslimin para sahabat dengan ikatan yang sama. Ya. Barang siapa yang membuat ikatan, diikat. Biasanya sihir itu dengan ikatan. Thumma nafatha fiha. Lalu dia meniup. Nafas itu niup dengan uh, sedikit ludah. Ludah sedikit. Ya. Tentu niupnya, niupnya bukan ini nggak keluar lidah. Seperti kita meniup uh, sesuatu ya, meniup minuman panas kan, haram nggak boleh. Orang meniup minuman itu biasanya ludahnya tidak keluar kan, tidak keluar. Nah, bukan seperti itu, tapi keluar sedikit. Ya. Keluar berarti meludah sedikit bersama dengan angin. Ya. Itu nafas. Bukan nafok. Kalau nafok, sekedar e, meniup angin saja yang keluar. Kalau nafas angin juga e, air ludah juga sedikit. Ya. Dua-duanya perbuatan e, setan melakukannya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari nafas setan, dari nafah setan ya bahkan dari hamzanya setan. Jadi setan itu bisa meniup dengan angin, meniup angin plus air ludah, ya. Ah, ini nafas. <clears throat> Barang siapa yang membuat ikatan, kemudian dia meniup ikatan itu, ya, meniup dengan ludah. Fakad sahara, berarti dia telah menyihir. Berarti dia telah melakukan sihir. Gitu. Apa yang dimaksud? Tentu ketika sifatnya sifat sihir. Saya ambil tali, saya bikin ikatan, satu, apa dua, apa tiga, lalu saya tiup ikatan itu dengan tujuan agar si fulan dan fulanah suami istri bercerai. Ah ini sihir. Ya, ini sihir. Karena niatnya memang niat sihir. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita harus memaknai seperti itu. Karena kalau semua perbuatan ini dikatakan sihir, ya, kita lagi mainan sama anak-anak, kita ngikat-ngikat, nih lihat nak nih, gini nih caranya, Berarti kita telah berbuat sihir, muskil. Gitu. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Dan bahasa-bahasa seperti ini uh, ada. Kaidah-kaidah seperti ini ada. Artinya harus difahami sebagaimana pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hari itu di zaman beliau orang-orang yang berbuat sihir modelnya seperti ini, bikin ikatan ditiup, bikin ikatan ditiup, ada tujuan tertentu. Tujuannya agar dagangan orang tidak laku, tujuannya agar suami istri fulan-fulanah bercerai, tujuannya ini macam-macam. Yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan itu perintah setan dan setan yang bekerja. Yang memisahkan fulan dan fulanah, yang meniup-niup sehingga saling membenci setan. Ya. Maka tidak boleh kita mengatakan laki-laki boleh mencukur alis, laki-laki boleh mengikir gigi, laki-laki boleh menyambung rambut. Karena Nabi hanya bersabda, Allah melaknat mengutuk wanita-wanita yang mencukur alis, wanita yang mengikir gigi, wanita yang menyambung rambut. Kan wanita. Laki-laki boleh. Ini keliru. Ya. Kenapa Nabi mengatakan wanita karena hari itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang mengikir gigi, mencukur alis dan seterusnya semuanya wanita. Ya, ini harus difaham. Sebagaimana Nabi mengatakan, jangan mendekati masjid kami, jangan masuk masjid kami orang yang habis makan bawang. Ya. Kenapa? Kenapa habis makan bawang tidak boleh masuk masjid salat berjamaah? Bau. Bawang di zaman Nabi, bawang Arab menyengat luar biasa baunya. Bau tidak sedap. Ya. Apa kita mengatakan saya nggak makan bawang? Saya cuma makan jengkol sama peti. Ya, kan yang dilarang bawang, bukan jengkol sama peti. Nah, ini dia tidak paham. Ya, karena maksud bawang disebut itu karena bau. Gitu. Jadi sesuatu yang ada ilatnya, maka ilatnya itu harus kita pegang. Ya, kecuali yang bukan ilat. Ya, dalam beberapa hal berselisih para ulama ini ilat apa bukan. Ya. Dalam perjalanan pemahaman fikih nanti akan berkembang ya. Adapun hal-hal seperti tadi contoh yang mudah bahwa itu adalah ilat alasan waman sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang berbuat sihir, bermain sihir, menyihir, maka dia telah berbuat syirik. Berarti sihir, syirik. Karena sihir minta bantuan kepada syaitan. Minta bantuan kepada syaitan yang tidak kelihatan uh, syirik. Jangankan syaitan, malaikat ya, tolong dibantu wahai Jibril, tolong dibantu wahai Mikail, tolong bantu saya, tolong saya wahai Jibril. Syirik tidak? Syirik tidak? Syirik. Hanya boleh minta kepada Allah. Hanya boleh minta kepada Allah. Minta kepada selain Allah, syirik. Walaupun hamba Allah yang sangat uh, taat yaitu para malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak di depan kita, kita tidak melihat malaikat. Ya. Kecuali orang di depan kita. Kita sedang dikejar-kejar penjahat, kita minta tolong kepada polisi. Ini tidak syirik, karena di depan kita. Dan itu menjadi asbab. Anak kecil minta tolong kepada ayahnya. Ini tidak syirik. Yang syirik minta tolong kepada siapapun yang tidak dihadapannya Dan tidak mungkin dia bisa menolong. Ini hanya boleh dilakukan kepada Allah, minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man ta'allaqa syai'an dan barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, menggantungkan dirinya kepada sesuatu, wukila ilaih, maka Allah akan serahkan nasibnya kepada sesuatu itu. Ya, yeah Mau nasib kita Allah serap, serahkan kepada uh, jimat, ya. Mau nasib kita Allah serahkan kepada sabuk, ya. Tentu kita tidak mau. Kita maunya nasib kita ada di tangan Allah, dipegang Allah, atas pemeliharaan Allah, ya. Bahkan diserahkan kepada diri kita sendiri saja, Nabi nggak mau, ya wala takilni ila nafsi torfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku ya Allah walaupun seke, sekejap mata. Ya, Nabi nggak mau. Ya. Uh, Allah mengatakan, Muhammad, nasibnya nasib kamu mau seperti apa terserah kamu sendiri. Nabi nggak mau diperlakukan seperti ini. Maunya Nabi nasibnya diserahkan kepada Allah, di tangan Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Itu, itu kepada diri kita e, sendiri saja e, nggak e, baik, apalagi jimat, sabuk, raja, wafat isim ini itu lebih buruk lagi Ya, nah, ini ancaman Allah kepada kita yang menggantung-gantungkan sesuatu. Ya. Maka jangan suka menggantung-gantungkan sesuatu dan dengan gantungan itu kita berharap lain. Ya. Kita gantungkan jimat dengan jimat ini maka rumah ini aman dari maling, dari uh, kebakaran, dari mara bahaya. Nah, ini diserahkan. Allah serahkan, silahkan. Ya. Allah nggak pelihara, Allah nggak jaga, gitu. Maka semakin buruk akibatnya. Ya. Ah, kecuali yang menjadi sebab, ya, biar aman dari apa maling maka gemboknya oh, diperkuat biar aman dari petir maka ada penangkal biar aman dari banjir maka dinaikkan. Ini semua bukan sihir. Ya. Tapi dengan tulisan-tulisan seperti tadi jelas sihir. Ya, kita lihat uh, keterangan dari beliau. Man aqada 'uqdatan Barang siapa yang membuat ikatan-ikatan, mengikat dengan satu ikatan. Man di sini syartiyah. Belum lama kita bahas apa itu syaratia. Saya kira dalam bahasa kita ada ya, secara kalimat ya, tapi perubahan kata tidak ada. Ada dalam bahasa Arab ee, eh, berubah kata-katanya. Ya. Jawab dia harus majzum kalau dari fiil mudhari ya. Di kita enggak ada. Adapun dalam kalimat ada. Ya seperti ini. Barang siapa yang membuat ikatan lalu ikatan itu dia tiup-tiup. Ini syarat. Jawabnya faqad sahara. Berarti dia telah berbuat sihir syarat jawab. Ya. Yeah. Tetapi dalam kaidah bahasa kita tidak berpengaruh uh, sedikit pun kata katanya. Summa ya. nafatha fiha. An-nafsu nafas an-nafhu birikin khafifin meniup dengan air ludah sedikit jadi bukan angin saja. Wal muradu huna an-nafthu min ajli sihir Dan tiupan di sini adalah dimaksudkan untuk menyihir. Maka jika kita meniup e, balon misalnya, meniup kotoran yang menempel di mata teman kita misalnya, tentu tidak. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة فليس بداخل في الحديث Adapun orang yang membuat ikatan kemudian ditiup-tiup dengan sedikit ludah karena ingin membasahi ikatan itu dengan ludah kita karena satu dan lain hal bukan untuk menyihir maka ini tidak masuk dalam ancaman hadis di atas sebagaimana yang kita uh, bahas di awal tadi والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف meniup ikatan-ikatan uh, yang dibahas tadi itu dilakukan oleh sebagian orang untuk Eh, sarf untuk memisahkan. fayusarrifu nabihi ar-rajula an zaujatihi. Untuk memisahkan <clears throat> eh, seorang laki-laki dari istrinya, membikin seorang laki-laki menjadi benci terhadap istrinya atau uh, sebaliknya. Ya. Dalam akad nikah uh, seseorang uh, tidak terima ya kalau fulana dinikahi oleh si fulan, lalu dia melakukan hal-hal seperti ini, saya kira ini sesuatu yang sering kita dengar. Ya, ini bagian dari sihir. وَيُبَعِدُ الرَّجُلُ an زَوْجَتِهِ fala yaqwa عَلَى Lalu laki-laki ini uh, menjauhkan diri dari istrinya, ya, tidak berhasrat atau tidak kuat untuk menjima istrinya, ini pun bagian dari sihir yang ada, yang sering kita lihat, sering kita dengar. Ya. Bagaimana mengatasinya? Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan dibahas oleh beliau bagaimana hukumnya dengan nusrah. Ya, karena dia nyihir, kita balas dengan sihir pula. Ah, ini tidak boleh. Ya. Setahu saya hanya menantu dari Abu Hurairah Said bin Musayyab yang membolehkan. Jumhur ulama tidak membolehkan, haramkan. Ya, melawan sihir dengan sihir pula. Kenapa? Karena Islam telah memberikan ajaran. Rasulullah alaihi salatu telah memberikan cara. Ya, Faidah mengatakan jika Rasul, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu cara, maka haram kita mengambil cara lain. Ya. Setidaknya eh, harus dijauhi cara lain. Ya. Dan cara itu telah telah apa? Telah terpenuhi di zaman Nabi. Ya. Maka jangan dengan cara lain. Gitu. Dengan apa Rasul dan para sahabat lurus dan rapat softnya? Ya, dengan apa? dengan ilmu. Mereka semua tahu bagaimana cara merapatkan dan merapikan saf. Ya, diatur oleh imamnya, dilihat oleh imamnya. Nah, ini cara ini telah ter, telah terpenuhi. Nah, kita pakai cara lain, ya, garis misalnya. Nah, ini tidak baik. Ya. Nah, maka terbukti harus lurus, rapi, tapi nggak berilmu, tetap saja di depan garis, di belakang garis, nggak tercapai kan? Karena apa? Ilmu. Yang penting ilmunya, bukan garisnya. Ya, antum bisa lihat oh, orang-orang oh, yang sudah faham semua sholat di aula, ya, sekali atau di lapangan, nggak ada garis sama sekali. Tapi karena sudah ada ilmu, maka tercapai tujuan itu lurus rapat. Karena yang membuat lurus dan rapat itu ilmu, bukan garis. Ya kecuali jika tujuan di zaman Nabi belum tercapai. Apa misalnya Nabi ingin suara muadzin terdengar kemana-mana. Ini belum tercapai kecuali sekedar teriakan dan dari atas ketinggian paling seberapa ya kan. Nah hari ini ada cara yang lebih mudah yaitu pengeras suara ah tentu boleh ya tentu boleh karena uh, lebih kita semua tahu ya apalagi hari ini ada suara motor suara mobil ya suara televisi pesawat dan seterusnya maka jelas dibutuhkan pengeras suara itu ya nah, di sini masalah akidah jauh lebih besar dari masalah soft salat tadi ya maka Nabi sudah mengajarkan bagaimana menolak sihir, melawan sihir, maka jangan menempuh cara lain. Tempuhlah cara Nabi. Membaca Al-Quran, membaca An-Nas al falaq ya, memakan kurma ajwa, tujuh butir di pagi hari, tujuh butir di sore hari, ya, membaca surat Al-Baqarah, yang terbesar membentengi diri dengan tauhid. Membentengi diri dengan tauhid. Ya. Jangan membiarkan uh, apa? setan-setan uh, senang di rumah kita. Karena banyak gambar manusia, hewan, patung, anjing, ya. Ini cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan kita mengambil cara lain. Faman aqada hadhihi al-'uqdata faqad waqa'a fi as-sihri kama qala ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Barang siapa yang membuat ikatan seperti di atas, maka berarti dia telah terjatuh ke dalam sihir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Eh, dan dari kejahatan nafas, ya, tiupan-tiupan dalam ikatan. Berarti ayat ini turun menggambarkan bagaimana sifat sihir di zaman jahiliyah. Sifat sihir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin agak berbeda dengan sifat hari ini, uh, tetapi hakikat sihir sama. Ma khufiya sababuhu. Segala sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang berbuat sihir berarti dia telah berbuat syirik. Man syar'tia sama dengan uh, tadi. Fiil syaratnya mana? sahara. Barang siapa yang menyihir. Nah, fiilnya menyihir, kata kerjanya menyihir. Jawabnya fakat asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Man sahara fakat asyraka. Barang siapa yang menyihir melakukan perbuatan sihir, maka dia telah berbuat syirik. فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية Fakat asraka maka berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik. Ini yang dimaksud bukan seluruh sihir. Bukan seluruh sihir. Ini hanya khusus sihir-sihir dengan jalan syaitan sebagaimana yang dibahas uh, oleh beliau sebelum ini. Ya, dengan cara-cara tiupan, dengan cara-cara ini itu. Amma man sahara bil adwiyati wal aqaqir. Adapun orang yang menyihir dengan cara obat-obatan, ya, ramuan, ini dikatakan sihir pula tentu yang dimaksud secara faidah bahasa. Ya. Karena kan sifatnya hampir mirip. Ya. Dimasukin pil, kemudian dia bisa bangun. Kan sifatnya hampir mirip dengan sir. Ini tidak syirik. Ini tidak syirik. Ya. Secara kaidah bahasa seperti itu. Karena sihir memang e, sesuatu yang menakjubkan maka ada orang yang bicara, pidato, bayan, oleh Nabi dikatakan sihir. Nabi mengatakan inna min ba'dil bayan la sihron itu kapan? Ya. Nabi mengatakan asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an kan asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul urut. Nabi mengatakan pidato itu kadang menyihir. Ceramah itu bisa menyihir. Kapan Nabi mengatakan itu? ketika datang dua, datang dua anak muda. Datang dua anak muda. Ah, kemudian bicara anak muda ini. Menakjubkan pembicaraannya. Ya, Nabi sendiri takjub dengan ucapannya fasih, menarik. Gitu. Ah, lalu Nabi mengatakan seperti itu. Oh, sihir juga. Ya, kan bisa menyihir orang. Ucapan itu, pidato itu bisa menyihir orang. Gitu. Tadinya mau sodako Eh, seratus ribu ya begitu dengar dia ceramah pohonnya oh eh, satu juta ya tersihir dia dengan ceramahnya itu eh, ini secara faedah bahasa dan ini tidak haram malah baik gitu menyihir yang baik tadinya sudah seratus ribu jadi satu juta karena tersihir dengan ucapannya apalagi dengan dalil dalil ah, secara bahasa dikatakan sihir Begitu juga obat-obatan. Ya. Wa ma asbahaha dan yang sejenis itu. Ya. Dipijit bagian sini, tiba-tiba badannya jadi enteng. Ya. Ini secara bahasa dikatakan sihir, eh, tetapi tidak sama dengan yang bantuan setan tadi. Ya. Ah, kadang-kadang suka dipadukan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya menipu kaum muslimin. Ya. Dipijit-pijit, lama-lama jampe-jampe, ya. Lama-lama jadi ini itu macam-macam. Itu. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Awalnya dengan gerakan-gerakan tertentu. Ya, ini gerakan seperti ini bisa melatih uh, saraf rangsangan kita lama-lama lama-lama lama-lama bisa terbuang lama-lama lama-lama lama oh ada orang marah sama dia nyerang malah dia sendiri mental ya nah, ini perlu kita uh, curigai ya jadi dibungkus dengan sesuatu yang sepertinya ilmiah padahal sihir-sihir juga bagaimana orang bisa terbang ya dengan dalih bisa melawan apa gravitasi Ya, nggak kebayang ya gravitasi bisa dilawan. Ya, ilmu memperingan tubuh. Ya. Ah ini sihir jatuhnya. Waqad sabaqa annahu la yakunu musyrikan. Sudah dijelaskan sebelum ini bahwa itu tidak termasuk syirik. Lakin alladhi yasharu biwasitati ta'ati syayatin واستخدامهم فيما يريد وهذا لا شك أنه مشرك akan tetapi sihir dengan cara mentaati kemauan setan. Setan maunya apa, kita turuti. Mau menyan, kita carikan menyan. Mau kopi pahit, kita carikan kopi pahit. Mau ayam putih, kita carikan. Apapun maunya setan, kita turuti. Padahal itu nggak ada hubungannya. Apa hubungannya ayam putih dengan uh, kekebalan kita? Kan nggak ada hubungannya. Ini maunya setan saja. fahadalah syakka annahu musyrik. Ini tidak syak lagi. Jelas ini syirik. Yang melakukannya, maka dia musyrik. Ya. Ah, di sini kita dituntut untuk mampu membedakan mana yang uh, apa uh, tidak syirik, mana yang syirik, mana yang dari setan, mana yang tidak. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ta'allaqa syai'an ay istamsaka bihi wa'tamada alaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang dimaksud dia pasrahkan dirinya kepada sesuatu itu. Tentram, tenang, aman karena apa? Karena telah bawa jimat, ya. Jadi apa istilahnya PD gitu ya. Kalau ketemu orang besar, orang sangar, dia tenang. Kenapa? Dia memasrahkan dirinya kepada jimat tadi. Ya. Begitu jimatnya ketinggalan, ya, ketakutan dia. Nggak pede, ketakutan, gelisah. Nah ini, ini maksud mukira ini. Allah pasrahkan nasib dia ke jimat itu, ke sabuk itu, ke wafak isim itu. Allah tidak mau menjaganya, tidak mau menolongnya. Wukila ilai. Allah pasrahkan nasibnya kepada uh, dirinya. وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له ووكله الله إليه وتخلى عنه Allah tidak mau ikut-ikutan takhall udah uh, sendiri urusi Allah tidak membantu waliyadu tentu kita tidak mau bernasib seperti ini Iya, kita salat dulu.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 Apakah ini juga bagian dari syirik? Kalau yang pertama, kalau itu merupakan ajaran Nabi, tentu kita taati. Yang ada ajaran Nabi bahwa yafirru syaitan minal baiti alladhi تقرأ fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Ayat kursi bagian dari surat Al-Baqarah. Dia bahkan tentu dibaca. Dibaca, bukan dipajang. Sebab kalau dipajang menghasilkan sesuatu dan itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau ini baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali menggantung-gantungkan ayat kursi, uh, Yasin, Al-Fatihah di rumah-rumah mereka. Tidak ada satu riwayat. Seorang sahabat menggantung-gantungkan tulisan Al-Quran di rumah dengan uh, harapan setan tidak masuk ke rumah tersebut, tidak ada. Tentu yang bisa menulis sudah ada. An Zaid bin Sabit bisa menulis. Ya, Ali bin Abi Thalib bisa menulis. Beberapa sahabat bisa menulis. Ya. Berarti ke keliru, ya. Tapi mengatakan ini uh, ya sihir secara bahasa ya ya. Maka jelas ini sebuah kekeliruan. Bagaimana kalau tanpa keyakinan seperti itu dia menggantungkan ayat kursi atau al-fatihah yang indah tulisannya hanya sebagai hiasan, ya, maka ini kurang menghargai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diamalkan, bukan untuk diperindah. Ya, Al-Quran itu sudah indah. Maka tidak usah diindah-indahkan lagi dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, keindahan itu ada pada suara Al-Quran, lantunan ayat-ayat Al-Quran, begitu. Bukan dengan tulisan. Ya, kadang-kadang malah bukan indah lagi, susah, ya, dipersusah. Gitu. Lihat, baca, nggak tahu ini apa ya. Oh, dipersusah. Al-Quran yang mestinya sebagai petunjuk, yang dengan petunjuk itu orang bisa sampai ke surga, ya, malah dijadikan sesuatu yang sangat ringan. Apa? Hiasan. Ya. Coba antum ada petunjuk ya, uh, Bekasi lurus ya antum hias-hias ya B-nya dipersulit kan jadi gimana ya padahal ini nggak perlu bagus yang penting jelas bisa dibaca besar ini dihias-hias Bekasi B-nya pakai angka 8 misalnya ya kan ini mempersulit dan itu buruk dan semua orang uh, waras tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Bagaimana Al-Qur'an yang merupakan petunjuk malah sekedar dijadikan hiasan. Uh, ah, uh, syirik uh, oh, Allah ya. Kalau dia meyakini bahwa ya kan raja-raja itu kemudian jimat-jimat itu kan banyak di dalamnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Mungkin ya. Sesuatu yang tidak jelas sebabnya kan masuk ke sihir kecuali memang dari Nabi. Kan nggak nggak jelas apa hubungannya setan lari dengan baca Al-Baqarah. Kan akal kita juga tidak bisa mencerna. Tapi itu dari Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu kita imani. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih memajang gambar makhluk hidup di rumah sedang saya tinggal di rumah milik orang tua saya dan orang tua saya belum mengenal sunnah. Yang terbaik tentu dakwah, diajarkan, nasihat, kalau memang bisa, mampu, dan bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya kita apa eh, solat dengan cara sunnah saja sudah dimarahi misalnya, oh, tentu ini tidak akan bermanfaat. Ya, kita ngomong malah dicibir, dihina maka lebih baik diam. Ya. Kan ada kalanya orang tua kita ini awam. Ada kalanya orang tua kita kiai. Ya. Ada kalanya orang tua kita uh, mau menerima kebenaran dan seterusnya, Anda kan bisa lihat. Kalau sekiranya tidak bermanfaat ucapan kita, maka tidak usah bicara. Ya, sebagaimana Nabi tidak bicara kepada seorang eh, ibu-ibu yang meratapi kematian anaknya di atas kuburnya. Nabi tidak bicara, Nabi langsung pergi. Ya, karena wanita ini tidak sikoh kepada Nabi, tidak tahu kalau beliau adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau eh, dengan diambil gambar itu kok jadi nggak nggak ada masalah, lakukan. Ya, kenapa jangan kalau diambil Mungkin saking lamanya gambar itu di situ ya, nggak ada yang lihat, nggak dilihat lagi, ambil, gitu ya. Ah, jadi ada cara-cara di mana tujuan tercapai tapi tidak terjadi keributan. Gitu. Apakah kita boleh mem mempelajari feng shui Feng Shui. Feng Shui itu apa? Kalau ada sihirnya, eh, tadi sudah kita bahas, sihir itu apa? Feng Shui itu isinya apa? Kalau misalnya rumah menghadap kemana, ini berpengaruh dengan rizki, berpengaruh dengan ketentraman rumah tangga, nah, jelas ini ma'kufiyah sebab itu. Sesuatu yang sebabnya tersembunyi dan itu masuk dalam sihir, maka haram mempercayainya, haram mempelajarinya. Tergantung keadaan. Ya. Kalau dengan dihajar itu bermanfaat, mungkin. Ya. Kalau Bapak masih ke dukun itu, saya tidak akan kirim uang lagi. Besar kemungkinan Bapak ini e, menghentikan dia datang ke dukun tersebut. Maka lakukan. Sekedar ancaman. Ya. Sekedar ancaman. Tapi kalau Bapak itu sudah jelas-jelas mengatakan apapun yang terjadi mau dikasih atau tidak, saya eh, tetap akan datang ke dukun itu, eh, tidak ada harapan kita berubah, eh, kasih. Karena ini urusan dunia. Ya. Bahkan ketika Bapak kita sudah jelas-jelas Kristen, jelas-jelas Buddha, Hindu, tetap kita disuruh berbuat baik. Memberikan hadiah, memberikan makanan, nafkah, ini berpahala, bahkan perintah Walaupun orang tua kita jelas-jelas kafir. Karena ini urusan dunia, ya. Apalagi dengan diberikan seperti itu, melembutkan hati orang tua kita untuk meninggalkan kekufurannya, meninggalkan syiriknya, maka itu lebih pantas untuk dilakukan. Bagaimana kedudukan derajat hadis tentang sholat tasbih? Berselisih para ulama tentang kesohihan hadis ini uh, wallahu alam mana yang lebih kuat antara sahih dan tidak. Syalbani menyesuaikan hadis tersebut. Bagaimana dengan puasa Arafah yang jatuh pada hari Sabtu? Bagaimana hukumnya? Boleh. Ya. Larangan puasa hari Sabtu memang ada, tetapi ini termasuk muhtaliful hadis. Hadis yang berselisih karena ada hadis lain yang e, membolehkan gitu, bahkan menyuruh. Di antaranya e, sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang larangan berpuasa di hari Jumat sendirian. Jika engkau berpuasa di hari Jumat, maka sambung dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari sebelum Jumat apa? Kami sehari setelah Jumat, Sabtu, jelas. Ya, berarti puasa hari Sabtu menurut hari ini boleh. Kemudian beliau bersabda tentang puasa tiga hari setiap bulan, 13, 14, 15, tentu mau tidak mau pasti dalam setahun itu melewati hari Sabtu. Beliau tidak bersabda apa-apa. Lebih-lebih lagi ketika beliau memerintahkan puasa Nabi Daud Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, beliau tidak menyebut-nyebut hari Sabtu. Padahal pasti melewati hari Sabtu. Ya, maka sebagian ulama mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu manso, manso. Ya, sebagaimana larangan ziarah kubur mansuh. apakah boleh mempergunakan mushaf sebagai jimat? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Apapun tidak boleh dijadikan sebagai jimat, apalagi mushaf Al-Qur'an yang mestinya kita baca, kita pelajari. Quran atau majalah yang menampilkan foto presiden dengan ahli bid'ah, apakah ini termasuk mencaci penguasa? Bagaimana kalau fotonya dengan tukang sihir? Beritanya tidak ada cacian sama sekali. Uh, eh, malah malu binniyat. Kadang-kadang uh, seorang presiden dijajarkan dengan ahlul bidah justru untuk memuliakan karena masyarakat nggak tahu kalau itu ahlul bidah. Masyarakat taunya dia orang besar, ulama. Nggak taunya dia ahlul bidah. Ya, maka tidak bisa kita cepat menyimpulkan ini hinaan atau tidak. Kecuali yang jelas. Foto presiden atau raja, kemudian di sampingnya ada oh, anjing misalnya atau apalah yang jelas eh, ini apa oh, jelas oh, menghina dan haram ya menghina penguasa hukumnya haram di dalam Islam ya la bagi lil muslim ay nafsahu Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pantas seorang muslim merendahkan, mencaci maki dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana ada seorang yang merendahkan dirinya sendiri, mencaci maki dirinya sendiri? Nabi menjawab, ketika mereka merendahkan pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, mencaci maki presiden, raja, berarti dia mereka sedang menghina diri mereka sendiri. Karena tidak mungkin ada seorang pemimpin yang seperti itu kalau rakyatnya tidak seperti itu. Akidah, keyakinan di dalam Islam salah satunya bahwa Allah tidak akan memberikan seorang pemimpin yang buruk kalau rakyatnya tidak buruk. Allah tidak akan memberikan pemimpin yang baik kalau rakyatnya tidak baik. Oleh karena itu para imam uh, menasihati kita semua. Ya, Al-Imam atau hawi uh, menasihati kita semua, jika kalian ingin punya pemimpin yang baik, maka perbaiki diri kalian terlebih dahulu. Jika kalian ingin punya pemimpin yang sunnah, amalkan sunnah terlebih dahulu oleh kalian para rakyat. Ya. Bagaimana hari ini kita berharap punya pemimpin yang jujur, yang adil. Sementara kita seperti ini. Kita semua di pasar, dagang, sekilo padahal sembilan on, ini sudah lumrah biasa. Orang tahu semua. Tipu-tipu sana sini, itu dilakukan oleh kita semua. Lalu kita berharap mempunyai seorang pemimpin, presiden, eh, raja yang tidak korup, yang adil, yang amanah. Ini khayal, ini mimpi. Kita perbaiki diri kita. Mari kita jujur, kita amanah. Baru kita akan mendapatkan presiden yang jujur, yang amanah. Gitu. Ya. Di negeri-negeri kafir. Di negeri-negeri kafir yang rakyatnya jujur, ya rakyatnya amanah, ya. E, presidennya, pemimpinnya jujur, amanah. Bagaimana rakyatnya? Itulah pemimpin. Ya. Kalau ini difahami oleh seluruh rakyat, saya kira tidak ada uh, huru hara, demo besar-besaran, kudeta ini nggak ada. Kalau ini difahami oleh rakyat, ya maju dan tidaknya bangsa tergantung rakyat, bukan tergantung presiden. Ya, mau presiden secanggih apapun, sehebat apapun, ya. Tetapi kita para rakyat seperti ini malas-malasan kerja, bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Ya akan seperti ini. Ya. Cari orang Jepang yang paling canggih, paling pintar, suruh mimpin Indonesia, diganti ya. Cari orang Indonesia yang biasa-biasa saja, suruh mimpin Jepang. Ya, kira-kira berubah nggak keadaan? Kalau orang Jepang yang memang sudah rajin, sudah menghargai waktu dan seterusnya, sementara kita seperti ini. Ini kita bicara masalah dunia dulu ya, belum akhirat. Ya? Apa akan berubah? Tidak akan berubah. Masih seperti itu. Walaupun orang Jepang yang canggih sekali, memimpin ini, yang jujur, amanah ini itu. Karena pemimpin nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau rakyatnya terus seperti ini. Ya. Ada sebagian kaum muslimin menafsirkan iman, Islam, dan ihsan dengan belajar tauhid untuk iman belajar fikih untuk Islam, dan belajar tasawuf untuk iksan. Bagaimana meluruskan pemahaman ini? Tentang uh, tauhid jelas, nabi yang mengajarkan, nabi yang menyebut, nabi yang menjelaskan. Begitu juga fikih. Kata-kata tauhid, yuwahidullah, tauhid uh, uluhiyah, rububiyah jelas. Kemudian tentang fikih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fikihkan dia, Allah fahamkan dia dalam agama ini. Berarti istilah fikih keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf tidak ada. Ya, Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata tasawuf. Ya, orang yang mengatakan memang Nabi nggak ada tasawuf, tapi fikihnya kan nggak ada, syariat nggak ada, keliru kata-kata syariat, kata-kata manhaj, kata-kata fikih, kata-kata tauhid itu bertebaran di Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kata-kata tasawuf tidak ada. Tidak ada. Kecuali mereka mengada-ada mengambil seperti uh, soft dari soft. Ini tidak tidak tepat. Tasawuf ada huruf waw di situ, soft tidak ada huruf waw di situ. Padahal akar kata huruf tidak bisa dicuri, eh, ya. Jauh antara tasawuf dengan soft ya, ah, tasawuf sufi ini muncul belakangan. Adapun fikih, tauhid, syariat, manhaj, sunnah ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ihsan masuk di uh, mana? Masuk dalam tingkatan yang tinggi. Karena tidak mungkin orang bisa ihsan sebelum melewati Eh, Islam, kemudian iman. Maka ihsan ini tertinggi. Maka orang yang tidak sampai ke derajat ihsan tidak berdosa. Tidak berdosa, ya. Kita sholat kita tidak merasa sedang um, tidak melihat Allah, ya, tidak merasa diawasi Allah, sah sholat kita. Ya, kita wudu, kita menghadap kiblat, kita menutup aurat, kita baca dan kita masih sulit merasa sedang diawasi oleh Allah, sah salat kita.